الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه اما بعد Ibu-ibu dan bapak-bapak Allah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama bersilaturahim mengisi taklim rutin kita setiap ahad. Semoga langkah ini dapat semua menuju tempat ini menjadi langkah yang senantiasa menuai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan surah Saba ya. Kemarin sudah sampai ayat ya. Kemarin ayat 11 Betul? 14 Pak sudah oleh 21 ya 21 Sekarang ayat 22 ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم وعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني قل أروني الذين ألحقتم به شركاء ألا بل هو الله العزيز الحكيم وما ألقيناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون wa yaquluna mata hadza al-wa'du in kuntum shadiqin qul lakum mi'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la wa la tastaqdimun sadaqallahul azim wa ata'na Saudara-saudara sekalian, <clears throat> pada ayat yang ke-22 surat Saba sampai ayat yang ke-30 delapan ayat ini diturunkan di Mekah ya. sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada ayat-ayat yang dari kami ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang Mekah pada saat itu diajak untuk bertuhankan Allah itu tidak mau karena mereka sudah kadung bertuhankan 360 Tuhan jadi kalau hanya Allah doang bagi mereka berat Tuhan yang banyak pun sering kecolongan apalagi kalau cuma satu Tuhan gimana nanti melindungi kita semua jadi pikiran mereka itu menganggap semakin Tuhan banyak, semakin kokoh perlindungannya. Semakin Tuhan sedikit, semakin kurang perlindungannya. Makanya ketika Nabi Muhammad mengajar mereka agar bertuhankan Allah saja, gak mau mereka. Kenapa? Pikiran mereka lebih bisa menerima. Oleh karena itulah pada ayat yang ke-22 Qul Qul lazina min dunillah Kata Allah kepada Nabi Muhammad dan Muhammad itu katakan Warakan itu kepada umat di Mekah ini yang tidak mau bertuhankan Allah saja, pengen Tuhan saja. Ud'u ladzina Silakan kalian meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Tuhan yang banyak itu selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil Tuhan yang banyak itu tidak punya kekuasaan seberat tinggi sehari pun untuk menciptakan langit, menciptakan bumi dan segala isinya. Siapa itu? Tuhan-Tuhan yang kalian minta pertolongan itu, apakah bisa mereka menciptakan langit putih, menciptakan makhluk-makhluk itu? Lalu mereka juga diciptakan oleh kalian. Yang membawa, yang membuat lata, uzza, itu kan kalian sendiri. Kan? Yang membuat patung baal, patung itu kan kalian. Kenapa kalian masih minta pertolongan kepada mereka? Coba minta pertolongan ke itu. Apakah Tuhan-Tuhan yang diminta pertolongan itu bisa apa? Pernah kan menciptakan planet? Jangan jangan sekian juta planet, itu planet tidak bisa dari. Jadi Allah sengaja memerintahkan Nabi untuk membuka akal yang sehat mereka akal mereka juga yang tidak terbuka hanya nafsu mereka yang tidak Kalau Rasulnya ketika Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, Man khalaqas samawati wa ardh kalian pikir siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka? Allah. Nabi Muhammad tanyakan kepada mereka, Man nazzala minas sama'i ma? Siapa yang mengatur turunnya hujan? Mereka jawab Allah. Jadi tentu akal sehatnya menurut hukum diri Allah yang berkuasa melakukan semua itu. Tanyakan pula kepada mereka siapa yang menumbuhkan segala macam butuhan, segala macam pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, ini menghasilkan aneka macam buah-buahan. Mereka jawab, Allah. Jadi, akal sehatnya sudah ada. Allah. Mereka pun tidak mengakui selain Allah bisa menciptakan itu semua. Kemudian Nabi Muhammad menanyakan kepada mereka, Tuhan kalau begitu, lima ta'buduna. Kenapa kalian lagi minta-minta kepada berhala-berhala yang banyak itu kalau kalian sudah tahu yang menciptakan langit bumi itu Allah. Yang menciptakan semua ini Allah, yang mengatur turunnya hujan itu Allah Lima tak buru tahu kenapa kalian mati? Minta perlindungan, minta pertolongan kepada yang banyak itu yang kalian bikin sendiri. Kalau mereka menjawab, mana amuluhum? Muhammad, kami tidak minta-minta kepada mereka. Kami tidak menyemah-nyemah mereka. Walaupun akan tetapi kami lakukan memanggil nama mereka itu Nukorribuna ilallahi zulfa Kan yang kami bikin patungnya itu kan orang-orang soleh Muhammad Kami bikin patung Ibrahim, bikin patung Ismail Kan itu orang-orang yang soleh kami bikin patung Lata, patung Uzza, patung Manat, itu kan mereka putri-putri Allah. Kan? kalau bikin patung Ya'ud, Yabu, Suwa, Ruad, dan Nasir, itu mereka adalah Rijayun Zolihun, orang-orang yang soleh. Pasti mereka itu parah kepada Allah. Pasti mereka dekat dengan Allah nah, kami memanggil mereka itu, mendatangi patung-patung mereka itu. Kan patung cuma simbol doang. Yang kami minta mintakan rohnya. Agar arwah-arwah mereka yang sore-sore itu yuqarribuna bisa mendekatkan kami semua Allah kepada Allah lupa dengan sedekat-dekatnya. Kan? Ya, zulfa ya, itu dengan sedekat-dekatnya. Nah, kalau mereka itu orang-orang soleh, mereka itu para wali, para kekasih Allah, pasti arwahnya dekat sekali dengan Allah, nah, kamu manggil-manggil mereka, kami datangi kuburan mereka, kami datangi patung mereka itu, bukan untuk jembah mereka Muhammad, bukan untuk meminta perlindungan kepada mereka, tapi liyuqarribuna ilallahi ilfa. Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Supaya nanti Allah tidak melihat kami yang ingin dan tapi Allah melihat siapa yang mengajukan permohonan. Amin. Sehingga prosesnya akan lebih cepat dikabulkan. Gitu. Nah, Allah tidak mau dibuat seperti itu. Makanya mereka disebut musyrikin. menutupkan Allah dengan berwasilah kepada arwah arwah yang dianggap oleh mereka arwah-arwah para wali, solihin dan lain-lain. Makanya Nabi Muhammad melarang kan, memohon kepada Allah dengan perantaraan arwah-arwah itu. Tapi mereka tidak mau berubah. Apa alasannya? Wajadna alaihi aba'an al-awwal. Karena kami sudah mendapati karuhun-karuhun kami, nenek moyang kami sudah begini. Kami tidak akan meninggalkan tradisi nenek moyang, nanti bisa kualat. Oh. Makanya Allah katakan, Kul katakan Muhammad kepada umatnya yang di Mekah itu. Kul alladzina za'amtum min Silakan panggil itu.'" yang dianggap oleh kalian punya kekuatan, punya kekuasaan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil Mereka tidak punya kekuasaan seberat jawab pun untuk melakukan penciptaan di langit maupun di bumi. Wa ma lahum min dan juga mereka sama sekali tidak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Wama lahumil humil bahum, bahkan mereka juga tidak ada yang menjadi pembantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi tidak ada. kalian sudah tahu itu semua. Kenapa masih juga meminta-minta lewat mereka itu? Alasannya kan itu. Ma, ya, Kata mereka, ma wajadna alaihi abauna Allah karena inilah yang kamu dapati dari nenek moyang kami. Kami akan terus melanjutkan tradisi nenek moyang apapun yang terjadi siap mati untuk membela tradisi nenek moyang. Kami siap mati itu. Kemudian Allah telah melanjutkan pada ayat 23 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له Nanti di akhirat tidak akan bermanfaat syafaat yang ada di sisi Allah itu illa liman amilahu kecuali hanya diberikan kepada orang yang diizinkan. Jadi tidak semua orang bisa dapat syafaat walaupun ini ganti jadi syafaat. Kenapa? Inna iman lalu yang akan mendapatkan syafaat dari Allah itu hanya orang yang diizinkan untuk memperolehnya. hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum Kemudian nanti ketika sudah mulai dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka akan berkata, Maza kola rabbukum, apa yang telah dikatakan Tuhan kalian itu? Lalu mereka menjawab, Allah firman-firman yang benar karena Allah yang maha benar wahyu huwa al karena Allah yang maha tinggi yang maha agung tidak ada yang melebihi Allah siapapun juga Ini katakan pula kepada mereka Muhammad Mayyalibukum minas samawati wal arsi Apa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi Kul katakanlah kepada mereka, Allah hanya Allah yang berkuasa untuk itu. Selain Allah tidak ada yang bisa. Wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Setelah jelaskan seperti ini, mau pilih yang mana? Baik kami ataupun kalian, apakah mau ada dalam petunjuk Allah atau mau pecah dalam kesesatan yang nyata? Nih, katakan pula oleh engkau kepada mereka Muhammad. Waktu tus'aluna amma ajrobna. Kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap dosa-dosa kami. Wala nus'alu amma ta'malun dan kami pun tidak diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kalian laku, lakukan. Nih, katakan pula kepada mereka. Banyak pula dari diri kan? Allah katakan pula kepada mereka Muhammad. Yajma'u bainana Rabbuna. Allah Tuhan kita akan mengumpulkan kita nanti. Di badan maksa. Suma mau tahu bainana Kemudian Allah akan membuka persidangan dengan pasti dan benar terhadap kita semua. Wahyu al-Qadarul Alim karena hanya Allah Tuhan Tuhan yang maha pemberi keputusan sekaligus yang maha mengetahui terhadap semua makhluknya. Kul aruni al alhaqu bihi syuraka Katakan pula Muhammad kepada mereka Perlihatkanlah kepada kepadaku Yang kalian sembah-sembah oleh Allah itu yang kalian hubungkan dengan Allah sebagai sebut sebut Allah itu. Allah bal berada adidul hakim. Apakah mereka punya kekuasaan untuk melakukan apapun? Apakah mereka berkuasa untuk mendatangkan bencana atau mendatangkan rahmat? Tidaklah demikian bal huwa Allahul Azizul Hakim bahkan hanya Allah lah Tuhan yang maha perkasa untuk menindak siapapun namun juga maha bijaksana untuk memaafkan hambanya yang mau bertobat dari kesalahannya. Wama arsalnaka illa kata linnas dan aku mengutus engkau Muhammad tiada lain kecuali untuk seluruh manusia. Basyira, engkau ditugaskan membawa kabar gembira untuk mereka tentang anak surga. Wa nazira, sekaligus engkau ditugaskan memberikan kabar ancaman adanya neraka. Walakinna aksaron nas la ya'lamun, namun sayang sekali mayoritas manusia tidak mau menyadarinya. Wayanguluna maka hazal wa'du bahkan mereka masih juga langsung dengan pertanyaan kapan itu kiamat akan terjadi. Kapan hari kita dikumpulkan di dalam masa itu akan terjadi? Kapan itu neraka dengan surga itu akan dibuka? In kuntum sadiqin jika kalian merasa benar saya umat Muhammad. Dulu katakanlah kepada mereka, Hai Muhammad kata Allah, Lakum ya'adu yawmin. Kalian sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Kalian sudah dijanjikan harinya oleh Allah. La tastabiruna anhu sa'atan, wa la tastabirun. Kalau sudah datang hari tersebut, tidak bisa kalian menangguhkan sesaat pun. Kalau belum tiba, tidak bisa kalian untuk mempercepat sesaatku. Nah. Itulah surat Saba ayat 22 sampai ayat 30. Walaupun ayat-ayat ini diturunkan di Mekah, ya. tapi kan tadi dikatakan oleh Allah pada ayat yang ke-28, wama arsalnaka illa kafatal linnas basirah wa nazira. Tugas Nabi Muhammad menyampaikan risalah Allah untuk seluruh manusia, termasuk kita. Dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, saudara-saudaraku, di sini sekaligus pesan dari Allah untuk kita yang hidup pada masa ini. Apa pesan buat kita dari ayat-ayat yang tadi dibacakan? Yaitu Saba 22 sampai 30. Di sini ada sembilan pesan dari Allah untuk kita. Jadi kita jangan berpikir itu kan untuk orang Mekah. Kita mau orang Mekah, kita mau orang Serang. Nggak kenal dong dengan ayat tadi. Nggak mungkin karena tugas Rasul menyampaikan salah, kafat kalimat dari seluruh manusia, termasuk wong merah, wong pandeglang, ya. wong rangkap, wong tangerang, semua ya. Ada sembilan pesan dari Allah untuk kita yang difirmankan pada surat Sabah ayat 22 sampai 30. Pesan yang pertama, jangan berdoa dengan memanggil arwah-arwah baik para nabi maupun para wali tidak boleh. Itu masuk Rasul juga lembek dipanggil-panggil. Allah di Hattab aja ketika berdoa Allah Nabi Rasul. Jadi ketika berdoa tidak dibenarkan berwasilah kepada arwah-arwah sekalipun itu arwah nabi apalagi para para wali makanya Allah di sini mengajukan kata-kata woi Ukul ladina la'antum min dunillah. Muhammad katakan tuh kepada mereka, silakan panggil seluruhku yang dianggap oleh mereka orang-orang suci itu. Para wali itu panggil. Bisa melakukan apa mereka itu arwah-arwah tadi. -arwah jadi itu menunjukkan pada kita kalau berdoa jangan memanggil Allah. Jangankan Allah para wali, Nabi pun tidak boleh. Dan para sahabat memberikan contoh kepada kita setelah kami meninggal dunia tidak ada sahabat satupun yang menggunakan Allah para nabi dipanggil ketika berdoa tidak ada. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah Rahman Mu'min saat berdoa ketika istiqo. Apa doa Umar? Allahumma. Ya Allah, ya Tuhanku. Kunna natawakkalu binabiyika wa rasulika. Dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, kami berwasilah dengan doa doanya Nabimu dan Rasulmu. terima dan engkau kabulkan, engkau berikan hujan kepada kami ketika ada hujan. Dan kini Rasul dan Nabimu sudah tidak ada lagi ya Allah. Yang masih hidup adalah orang yang disayang Nabi, yaitu Al-Abbas paman beliau. Wa nahnul al natawassalu bi ami rasulika ini kami berwasilah memohon kepadamu dengan doanya paman Rasul yang disayang oleh Rasul. Makanya Umar mempersilahkan Al-Abbas naik ke atas mimbar untuk berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Begitu yang bisa dilakukan, bukan mengambil arwah, Ya Rasulullah, bijadilah bika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhina wa abisna. Ah, musyrik jadinya itu menurut Allah dan saya. Kalau saya mah Tidak tahu tidak bisa menerapkan sesuatu, Allah yang menentukan. Apa tuh? Di mana? yang biasa, orang biasa, berarti ada yang luar biasa kan. Jadi ingatkan tuh kalian, ingatkan kalian. Hah? Kalau kita tahu baca pasti hanya istilah itu makam Umar bin Khattab kita malam mana? itu mau bangun oh kalau kita mau dulu baru itu ambil jangankan begitu Quran jadi cuma jadi Quran kono mesti semua orang cuma jadi Quran kono mesti semua orang yang ada di Quran tuh ngirim pahala juga nanti ayat berikutnya. Nah ini kan satu, ketika berdoa jangan memanggil arwah untuk dijadikan wasilah. Satu itu dengan Allah dan ayat ini untuk kita. Yang kedua, Selain Allah tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk memberikan perlindungan ataupun pertolongan di langit maupun di bumi. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض Jadi selain Allah tidak ada punya kekuasaan memberikan perlindungan atau pertolongan. Ya buktinya Pak, saya dengan dokter kemarin lagi sakit, sembuh. Nah iya dokter itu bukan menolong, hanya membantu. Yang menyembuhkannya Allah, walaupun dokter dipanggil semuanya kata Allah hatinya mati gak sembuh. Makanya di Quran dikatakan Faiza maritu bahwa Jadi Itu kan ayat itu jadi motor di rumah sakit Yarsi Jakarta Rumah sakit Yarsi ada tuh motor itu ya Kemarin saya kan dari kelaparan di Palombo orang Pak diberi beras ke rumah tuh. Yang menggerakkan hati orang itu untuk memberi beras ya Nah kalau Allah sudah menggerakkan hati orang itu, datangnya ke orang beras. Gak bakalan yang menggerakkan hati hanya makanya Allah disebut mukallal makanya kata dia juga hanya bisa membolak balik tubuh istrinya kamu tidak bisa membolak balik hati hati istri yang tadi ya Allah. Ya, buktinya Nabi Nuh jadi istrinya. Enggak Sampai istilah guru ditenggelamkan oleh Allah dengan air badan yang menjadi itu bukan orang biasa. Nabi Nuh menjadi kabinet berarti enggak berhasil enggak? wala isi mablud langsung oleh Allah tenggelamkan dengan lumpur panas lumpur panas di di kota mana di Sodom di kota Sodom gitu ya karena yang menjulang dari hati Allah ya hmm. Ya kalau begitu nanti tidak dakwah lagi. Perai nanti Rasul tidak dakwah lagi. Kalau semua orang pada sadar semua, tidak ada dakwah lagi. Tersil nanti paling jauh. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, syafaat dari Allah itu mahal. Hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapat izin memperolehnya. Kalau kita mau sedikit-sedikit bisa terima kali syafaat itu mengenai akhirat. Yang penting berapa salawat kakek nanti pasti oleh syafaat dari Allah. yang Pak Apalagi dari salawatnya yang dari ajaran Rasul ya kan? Sama sama jauh dari syafaat Rasul. Kata Rasul nanti ketika datang ya Rasul, saya kan sudah salawatan dulu ketika hidup di dunia. Katanya nanti akan dapat Ada yang engkau. Berikan dong samaan sama kami kan sudah salawatan pengen dunia. Nah kata Rasul, salawatannya seperti apa? Ini ya kapan aku ngajari salawat kayak begitu? Enggak pernah. Ya Allah, jangan lupakan sama aku. Salawat itu berbeda dengan yang aku ajarkan ini. Salawatan yang bermasalah semua, tidak sesuai dengan salawat yang aku ajarkan. Jadi nggak bisa atau salawatan. Salawat macam mana dulu? Yang dianjurkan Rasul kita membacanya itu karena tidak sedikit pelawatan karangan manusia yang nyerempet-nyerempet bahaya. Karena isinya mengandung pengkultusan yang berlebihan kepada Allah Nabi Muhammad. Contohnya salawat Kamila, salawat Naria, salawat Muntarija, salawat Badar. Itu kan tidak terjadi langsung. Tapi katanya Pak, ada kiai mengatakan bahwa salawat Badar itu diajarkan. Tapi itu tidak pernah baca. Wah, itu turun tuangkan keterangannya kapan Nabi mengajarkan salawat badar. Benar di salawat badar? Tidak ada itu. Tapi berani itu bisa ngomong itu tuh tidak takut dilahirkan Allah nanti. Tidak ada. Tidak ada, hadis juga takut juga ada. dalam kan yang suhu yang kau itu tidak ada. Ada juga yang mau jadi kadang-kadang banyak sekarang penjelama ustaz seenaknya ngomong tanpa dia hari ilmu yang kalian umat kan. Yang ya, kalian umat bukan. Umat makan apalagi kalau boleh istiqor, gua kan, nggak mungkin mendidik kalau itu ustaz bukan ustaz yang hebat dan mumpuni. Kalau gitu, karena orang alaman, kalau benar sekali itu hebat apa? Bukan menyampaikan firman Allah, tapi menyampaikan pesan sponsor saudara Ustaz nangis nangis agar tetap lihat tayang di TV supaya jangan sampai dipisah dari TV. Aduh, saya kata nangis nangis. Kenapa? Nah, itu. ada yang nangis nangis. Itu nggak mau dilepas dari dari TV. Padahal menurut kita ngapain? Tugas kita itu adalah sebagai tanggung Allah mau dilayani, ini mau enggak. Sedangkan sisi bisnis, tentu kan punya kepentingan. Pak oh, Ustaz boleh sayang di bisnis, tapi persyaratannya ini, ini, ini. Ini bisa sayang, ya, ya, ya, ya. Oke okay lah. apa? Itu bocah kubro. Itu bocah sebenarnya sama. Tidak ada yang kubro dan kubro. Itu kata orang. Karena dihadiri oleh gubernur, dihadiri oleh para pejabat, dikatakan kubro. Malahan jadi kubra. Kan kubro kubra orang kan? Ya, itu itu mesti diadakan seremonial upacara dalam Al-Quran juga kan yang makan yang sangat oleh Allah istighosahnya diperhatikan yang bangun malam hari Wamnasun yamun ketika orang diberi mimpi dalam tidur Dia terbangun Sholat malam istighosah kepada Allah Pamadon aku sampai air matanya berlimang Kena kaku dosa-dosa dari diampuni Allah Nah ini maka dunia sampai mengeluarkan anggaran tenda sekian untuk istiqosahan kubro tadi. Nah, itu kan. Jadi diadakan upasahanya. Ya, apa itu? Apa itu? Membolehkan apa? Nanti dibahas ayatnya ini. Kan kita baru perlu berapa nih? Makanya lengkapnya ayat ini lengkap sekali ini. Ya. Baru nomor berapa? Sekarang nomor berapa? Empat. Yang keempat, nanti di akhirat orang-orang yang tidak mengkaji Al-Quran akan menyesal. akan ditanya apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Maja kola rabbukum. Kan? Apa yang Allah katakan kepada kalian? Hmm. Nah, Maka aku sudah turunkan surat. Aku sudah kirim surat kepada kalian. merahus atas belas surat. Kalau mau surat aku kirim kepada kalian itu pesan-pesan aku. Apa ini hubungannya. Sudah melekat kejadian aja tuh. Dulu umur sampai 60 tahun petang mati masih umur. Jadi orang yang sudah mengkaji Al-Quran akan berusaha saat ditanya, Maga pola hukum apa yang Tuhan kalian ajarkan dan firmankan itu istri saya mahatam ya Allah tiap Ramadan kalau boleh hatam ya aku tanyakan bukan hatamnya apa yang diajarkan oleh Allah kepada kalian hatam hatam kalau bukan yang diajarkan tidak tahu bu ini saya tentu Maka qala rabbukum apa yang diajarkan Tuhan kalian kepada kalian yang jangan Allah lewat apa saja? Lewat wahyu kan? Yang bisa jadi kita dakwah ilmu itu tiap hari. Itu pasti kita kenal dengan firman Allah. Oh ini darjun, baru zuhur, muka itu baik, berendam-berendam rame. Sampai ada roh di gentayangan segala, itu uka-uka. Ya. Nah itu kan sudah-sudah yang menyesatkan semua itu. Yang mengajarkan ada roh gentayangan, roh kata-kata, gratis sepuluh wudhu segala. Oh, contoh oh, minta dikirimi pekerap ayam segala macam panggang ayam ayam goreng bebek gitu. ah segala gitu macam gitu kan tapi Allah kita ambil Allah kita ambil karena kita pakai bahasa Arab dulu mani orang awam kan lalu ya aku itu itu lagi anak kita ambil iya anak kita ambil tapi kita kelompok kita mengeng gitu. Nanti ketika ditanya oleh Allah, maka pola robukum, apa yang difirmankan Allah Tuhanmu itu? Apa? Semuanya untuk kan masih ada umur, walaupun sudah pensiun. Ya. Nah, yang wajib bukan pensiunnya lagi ya. Kemudian ya ya ya terbimbing dengan hehe, saya lebih tahu itu dulu di oh. Supaya nanti di akhirat, ya Allah, saya sudah mengkaji firmanmu tapi umurnya belum kesampaian akal. Tapi ini yang saya ketahui ya Allah. Oh, nah selamat tuh kan. Dan Alhamdulillah saya sudah mengamalkannya. Ya. ya. Yang disebut khutbah itu apa? Baik terakhir ilmu bahula kerdinas kene kelakuan ngaco barang manusia jadi kabur jadi suka mangok itu kusur khotimah itu pagi agus ya tentu saja la yukallahu nafsan ya kan Allah tidak akan memberikan hambanya itu sesuai dengan kemampuan yang baru lagi dari sama gitu kan tuh sekolah cuma tomo gitu kan ah dan udah mungkin lah baru gitu kan oh kalau kita semua itu bagaimana nah, iya kan ya Nah, ya, itu kan puasa itu untuk pelatihan agar itu nilai Nah kalau ketika puasa lagi lagi juga puasa rela itu mah tuh bukan sudah namanya gagal mani, gagal mani. Kemudian keberapa? Yang kelima. Yang kelima yang menentukan rezeki baik di langit dan di bumi hanya Allah. Ya, yang menentukan rezeki baik di langit dan di bumi hanya Allah. Kita orang kan hanya berusaha, berencana, berdoa yang menentukan. Kadang-kadang kita dalam orang-orang yang kertas bakal untung sekian, menjalani olahan Jadi yang menentukan rezeki di langit dan di bumi itu hanya Allah. Ya, Satu, kesehatan. Dua, keturunan. Keturunan itu. itu. Ketiga, bisnis, penghasilan. Ya kan? Oh. Yang keempat, keimanan. Tiga tiga itu sebelah Allah itu. Ya kan? Ya, termasuk juga istri. Maka dari itu kan diri Allah. Kan yang menentukan itu Allah kadang-kadang dikejar dia lari, tak dikejar, Jadi kita itu diperintahkan untuk berusaha. Ya, kata Allah, "Fantasiru fil aru wa sabu mingkat." Silahkan kalian berkendara di muka bumi, sungguh karunia Allah ya apa pak Oh tadi yang mendapatkan yang diinginkan dapat sama dari Allah siapa saja? Tujuh yang tujuh yang tujuh tapi dia berbuat kemusyrikan. Kalau beda kemusyrikan itu haram syafaat masuk. Jadi yang tujuh itu kan surga akan Sab'atun yuziluhumullah al qiyamah yauma la zilla illa zilluhum. Kan? Nah, ada tujuh kelompok nanti di akhirat mendapatkan paket istimewa syafaat dikala pada saat itu tidak ada lagi yang akan memberikan keteguhan bagi mereka selain Allah. Satu dari orang, pengunjung hadir. Dua, pemuda yang sudah tumbuh dalam ibadah. Jadi anak-anak muda kami sudah dalam ibadah. Hari hari ini ini ini itu itu mah lalu itu pantas satu apa diri ini satu kem satu mau komentar ketika komentar anda itu pantas ada ini karena Islam ya dari kopi makanya ini akhir-akhir aja ibadah kan nggak masuk itu sudah seharusnya tapi yang dimaksud itu kaula muda anak-anak masih muda tapi sudah gemar ibadah kumpul no tempat pengajian itu padahal usia masih muda di mana masa muda itu kan kadang kan oh luar biasa ada gejolaknya itu ya oh, makanya ada lagunya kan masa muda kan <laughs> yang ketiga orang-orang yang berhati mati ya dia sebagai pebisnis sebagai konsultan tapi berhati masjid sehingga tidak ngaco jadi pebisnisnya, tidak ngaco jadi konsultannya, tidak ngaco jadi pemborongnya, karena pemborong yang berhati masjid, terdapat yang berhati masjid, ya, pedagang berhati masjid, akan lain kan? Bukan kerudung masjid, kalau kerudung mati, kalau kalau untuk sudah yang kamu suka, masuk. Tetap, tali gitu mah. Eh, jadi yang berhati mati qalbuhu mu'allaqatun bil makasih. Berhati mati. ini adalah segala langkahnya itu tertuntun dengan ajaran Allah. Keempat, Orang yang sodakoh dengan ikhlas. Tidak cari popularitas. Orang yang sodakoh dengan ikhlas. Yang kelima, perempuan yang tidak tergiur oleh rayuan. Rayuan apa? Harta. Ya. ya. Hmm. Kita sudah satu disuruh orang kalau kita mau ikhlaskan jadi sholat Nah, iya kan dia kalau udah mencuri, udahlah sebelum kita jadi jendela di hati. Nah. Dan kita minta gantinya kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jangankan dompetku, diriku juga milik Allah. Kalau Allah akan mengambil tidak ada yang bisa menghalangi. Banyak cara. Ya. Tapi sedih juga ya Allah, karena bukan dompet luar yang diambil ada isinya. Karena engkau yang maha kaya, tolong berikanlah gantinya yang lebih baik. Tadi sudah di yang mana Pak? ya tinggal tunggu sampai mati keluarganya tidak ada yang mau bayar ya kan wa angkataddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun jika kamu sedekahkan agar orang yang mati itu bebas maka itu akan diberikan reward yang terbaik di sisi Allah. kita tidak kan tidak ada cinta mana? Oh di akhirat mah ada mau juga di ada kasirnya. Oh ada di akhirat tapi kasirnya nggak ada. Karena Rasulullah ini ibu kan biasa sebenarnya ke mall melulu. Nanya ya Rasul apakah nanti di surga ada mall nggak? Ada. Hanya mall di surga itu ada kasirnya. Jadi ngambil barang-barang tapi ada kasir langsung pulang aja di bawah gitu. yang kedua jangan dipakai Ini dari mobil dia ada tarik mayar pakai naon ya walaupun dia ada bukti ada saksi ada saksi ya ini ini nomor saya nomor berapa tadi nomor ya nomor lima ya nah, semuanya ada berapa jadi sekarang lima dulu Insya Allah nanti empat lagi kita lanjut karena saya ditunggu untuk menyampaikan tausiah. Itulah suatu misalnya untuk haji kita pada hari ini takut ya nanti pada minggu mendatang kita ada umur kami ada berapa lagi? Empat lagi. Lalu sekalian sebelum kita tutup dengan doa ada beberapa pengumuman. Yang pertama pengajian malam Jumat besok ya. insya Allah di rumah Bapak Dadang. Alamatnya Durian Serang Asri. Kamu Durian Serang Asri tahu nggak? Di Patokan. Durian Serang Asri atau juga disebut Grand Serang Asri. Oh, sekarang malam ada pakai Grand segala. Blok X Blok X nomor 9 ya, blok S nomor 9 nah, RT 02 RT 10 Kota Jaya Kota Jaya ya. masuknya jalan Bayang cara lewat Alfamaret ya karena ada Alfamaret belok ini lewat Alfamaret belok kiri ya. lewat Alfamaret belok kiri itu kadang-kadang ada tuh sekaligus bersyukuran katanya. Jadi jangan makan malam di rumah ya. Makan malamnya di rumah katakan katanya. Itulah pengumuman pengajian malam Jumat yang akan datang. Kemudian pengumuman seperti biasa bagi saring kita mengadakan kurban untuk gabungan sapi per orang satu juta lima ratus ribu untuk sapi yang ukuran sedang seorangnya satu juta lima ratus ribu rupiah ya untuk kurban bisa dihubungi seperti biasa ya saudara Ahmad atau Pak Sadario ya, atau juga boleh di ya. Kemudian yang ketiga hari ini kita diundang oleh Bapak Saparudin ya, jemaah kita yang menikahkan putrinya di Gereja Sembilang saksi Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan untuk menghadiri ya, resepsi pernikahan Bapak Andi Saparudin putrinya Ananda Diah ya, dengan suami tersayang. Kemudian kita doakan saudara kita yang sedang sakit ya. dan juga kita doakan dulu saudara-saudara kita yang telah menitipkan sebagian hartanya untuk pembangunan gedung dakwah persatuan Islam. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu Allahumma taqabbal sedekah dan jariatan min uhdina hajah usbah wa min laylatul fajriyah wa min ahdina haji abdul hamid wa min uhdina hajah abdul hamid wa min ahdina arif hulianto hartono wa min Riana Abdul Aziz وتقبل من أختنا يوجد وحيني اللهم تقبل صدقة جارية منهم واجعله أجرا لهم في الدنيا والآخرة واخلق لهم خيرا إنك أنت السميع العليم Kemudian kita doakan yang sedang sakit, cucunya dari Pak Abdul Rahman, Ananda Hasan Gumelar, ya. kemudian Bapak Haji Muhyiddin, ya. Kemudian satu lagi yang mau saya Pak saya itu mudah-mudahan dengan doa kita semua, ya, semuanya yang sedang sakit saudara-saudara kita diberikan oleh Allah kesembuhan dan yang terbaik. Allahumma rabban nas anta syafi wa la difaa illa difa'u anta muhibul ba'si anhibul ba'sa ya Allah من أبنائنا وبناتنا wa ikhwanina alladhina asabahum min maradi Allahumma istihim shifaan la yuqadiru sakoma Waqsif anhum durra fa innaka kashifu durri wa anta arhamur rahimin Allahumma istihim Allahumma istihim innaka ala kulli syai'in qadir Kemudian juga ada saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah yaitu Bapak Royani ya, pada usia 73 tahun hari Senin tanggal 27 Agustus di kampung Ciputat Indah ya. mudah-mudahan dengan doa Maghfiro Allah memberikan pengampunan terhadap segala kesalahannya diterima amal solehnya dimaafkan oleh Allah segala dosa ya, dan diberikan tempat yang nyaman dalam tiap perjalanan pulang ke akhirat. Allahumma inna amtaka wa ahana ruyani alladhi kunta wa qawlahu qablana fa inna natuka wa nastaghfiruka lahu ya Allah Allahumma ghfir warhamku wa afihi afu anhu waktu menunggu lagu rawasi dan kolaki.